sia belum sholat subuh dari hati pak menang newak di jalannya saya saya lauk lauk laut di bawah balong mata lauk balong ke balong berak masjid ke masjid aman berak jalanan atau maklum mentong disesatkan maka bukan menghakimi harus mengimami pak saya itu cenah benar ditamu dari samu antak kolot pak mending pak cinta itu piranha ibu nih. Bapak anak Geus mah mana ah aing nyeri hati aing ke Cina aing ke mabok pun nyebut sesat. Oke deui sobatuna ya teh. Datang bobatuna, "Bos, kemana bos?" Ke ambek aing. Eh, urang rek lupa si bos. Ambek naon bos? Tuh bapak-bapak goblok urang teh salat disebut sesat. Bos salat. Luar biasa. Mana ya bek main salat Robin tuh. Ah Robin ngerek salat bos ah. Pak tahu malah kia saya subuh tuh berat dua rakaat dua rakaat anjing kayak nu genep carekan nah tugas abdi teh Pak Kadi, tuh mana sasaran melayani nukaran itu di Bandung teh hayang adan gerak liriknya can apa hayang mau naman, aman kongkorongok berem apa teksnya tarik ke masjid kabita suraing halus aing rek adan ada, tapi ngaran Adam di masjid kan di tihangan Dia tuh biasa dulu vokalisnya Adam iya kan dikit Dicabut ya banget disada Dicabut dipaksa jedak anjing Langsung datang itu Utara ke masjid ya. Lurah datang RW datang Kan nyebut anjing masjid. mau kau orang atuh, Pak. Itu jelema hanya kelan mikene. Mang dia mang. Iya naon atuh masjid jadi rame kieu. Kan nyebut anjing, anjing anjing paling jadi. Katingal bumi. kadang ada nanti itu suganda bisa. Allahu Akbar, wang bang Ngana ada vokalis teh. Kan? Allahu Akbar, Allahu panjang ting ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Akbar. Anu tanah ke masjidnya datang. Masih ada sabono-bono ting. Tapi kira wah cenah nyanya. Ya. Tapi ku sabar mah Pak, di sabar aja bisa ngini dilayani itu proses lain bisa proses dilayani mah bisa ngimamat nggak si ustad mah kerka kuningan nggak imam maghrib mah kurang kalau orang tadi rame di masjid kita sudah bisa ngimamat rokaat kahiji mah aman sama nah, kayak tato bu rancung ngimamat rokaat kedua mampir nangis terbalik rapatkan dan rebonding Sholat! Sholat! pokoknya tanggung jawab kamu mau sholat komat komat komat Bismillahirrahmanirrahim aman wala dolin aman amin ya terus baca kul huwa aman rokat kaji rokat kedua wala dolin aman mulai ngaulang masalah cek aing oge cek mamum cek aing oge mamum teh sebana lo sebana lo sebana lo nanti rumah sasaran gerakan ya imam pemimpin bijaksana malaikat Tuhan baik kulhudri orangnya kekuningan kudu sabar melayani mah dakwah itu melayani melayani itu dakwah Allah mah yasir wala tu asir rasul nukitu nuki ge di rawuh di pangku we aya eh, jelema teh sopan gerak keur ngaliung ieu kieu kasup ka tengah arah gunung mah kan lembang baduy joki we di hareupeun kebayang teh masjid Nabi jiga kumaha nepi ka jelema teh nyangga masjid we Umar geus keserot teulang ya Rasul. Karena mereka cicing Rasul teh patonan Nabi cicing. Kenapa disebut patonan? Cerdas. Mun keur kieu digerewahkeun uturan acrek. Ngepelna loba cicing. Sinapogus we. Begini sindeut asupkeun. Jalan-jalan teh ada sajelema. Aya nu ngaranna Muhammad teh Tah Rasulullah humble ngarana kemana banget nanti di pikawau. Terus kalau ada apa? Aku mau masuk Islam. Oh, coba mulai tenggelam. Ya, mau masuk Islam? Mana nu pajer? Aku disambut melayani doakeun dilayani nu yang budi wae dihuapan nginang dilayani. Jadi tugas perizinan, maka perizinan mah berat saya nasihat karunya. Panganana, Tinggal di salah satu piun. Karena saya punya rekan di Bandung kena fitnah blues. Aduh, Pak Dandan doakan mudah-mudahan tidak kena ya. Mudah-mudahan bebas. Saya apa di ya, mana salah tanda tangan. Tuharul pasar fil bari wa bahri bima kasabat aydin Raja-raja mati, orang biasa mati, yang miskin mati, Aduh, ingat kami. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Jadi mau masalah fitnah gara-gara tekanan. Entah mudah lah para aparatur negara biar kebijakannya jadi kebajikan tidak kebajikan. Sholat aja nggak sah kalau nggak wudhu. Dan itu yang ibu saya ajarkan, pi tong coplok dulunya amat ini. Mama teh nyeri hati, Evi nincak kuntung rokok wae, mama diletakkan suku teh, nyangnya Epi kotokan. Artinya anak, Epi kamama. mama. Mama menangis ketika melahirkan. Mama menangis ketika kita jalan kaki tidak pakai sepatu. Mama menangis yang teka pengulikan baju. Mama menangis yang teka sekolah ke. Mama menangis yang terus sekolah. Mama menangis yang teka kuliah ke. Mama menangis ke kuliah sin menang gawe menangis yang sin tekawin temenan jago mesti gawe nges kawin wae jadi kene yang anak nak konflik kong corona coklok durangna lepas terus berapa kali kita telah sukses dan dianggap orang hebat mendatangi mama dalam minggu ini. Ingat ke indungnya, tahun dua kali. Idul Fitri, Idul Adha, lebih hari ibu. Kapan terakhir mendatangi mama? Sungkem baheula weh, nyar kawin eta gini ditaku lebeh. Koplo. Ya. Hari-hari ibu kabe ngomong Mom, you are my everything. I love you, Mom. Ma, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Kamu segalanya aku. semua mama langsung komen, nya segalanya aku mama. nyampe budak ke mama mana ke aronangan weh nanti motor pakai aplikasi kalau keluarga nu mama mama minta antir ke pasar Mana mana bobo-bohan weh kayak gitu aja hidup teh dengan naon kan siapa yang menghebatkan kita kita mantan, bisa jadi orang tua kita masih punya hutang tapi ngomong sih nggak ganggu bahagia udah sok ajak si mama kak pasti nolak barunya si bapak mobil maju baik. sepion mundur teh di panggung mah tapi nunggunya mama teh inget kak incu mah doakan teh di doa teh di penta gimana nggak doakan beda kalau di penta surga dibuat lapak kaki ibu kapan mencium pintu surga satu pintu masuk surga tidur ibu datangi herba termahal ini di dunia adalah air kaki ibu yang kita minum karena ingin maaf dan tidak. saya jadi ini Evi mah bakal sapanggung jeng gubernur jadi keluarga jeng wali kota bakal digerok ke istana negara semua wujud ketika hari Jumat mendatangi ibu kapan terakhir menempelkan pipi kita ke ibu kita lalu berbisik ke telinganya mah maafkan aku ridhoi aku ya mama ridho sok dia kurang masan cuci mata indung Aslinya Allah tidak pernah berdusta. Ridallah Allah, ridho walidain wa Allah, bi walidain. Tinggal gamis si mamang bisa ngesereng, bongkar ceng serangan bawa ulin jangan ganti mah. Ajak ke Arab, saya tanggal 29 pergi nazar saya. Baik kalau Bandung ke, hayang agonong mama berkeliling tawa, ah, lain lumpuh. Hayang, mah menang ridho Allah. Doakan sehat doakan panjang umur keamanan nih ai cimata doyung di baruli cimata indung di aran kamu sangat mampun kan kamu agak di dia itu mah di bisa. cilepun leh, gaple gaul tapi soleh mama mamelang orang datang eh balik ke salam salam aja jeblukan sakit sama dengan menyakiti Allah maka Rasul menangis untuk sebuah suksesi siapapun yang ingin sukses. Rajakan ibumu, nanti Allah rajakan kamu. Saya yakin Pak Bupati tercinta itu. Kandung etat ya, ku Salman Al Farisi jeung Wes Al Korni indungna berjuta meter ratusan puluhan kilo berjalan kaki kakinya terbakar karena bertelanjang dari senang terbakar padang pasir yang panas dan membakar lalu kulit punggungnya terkelupas gara-gara gesekan lecetnya gesekan kulit ibu dengan kulit punggungnya sampai terkelupas jadi eca gedinungna hanya untuk diantarkan bertawaf Nabi menangis jelas ya sih apa ya Rasulullah ya kamu menceritakan dua sahabat ini kau menangis seperti yang cemburu aku lahir yatim hati-hati dengan yatim kuningan ingin juara sejuara Mekah dan Madinah sing cinta ke budak yatim kurang boga budak hayang jajan sakura tak duit eueuh wani jeung adekna teh boga agama keur budak mah terus tanya batin budak yatim hayang jajan ka saha mentana maka kumpulkan Pak Bupati Pastek sok kumpulkan peluk doakan kuningan sing juara pemimpin sing saroleh dengan seorang yatim bernama Muhammad Mekah jadi seperti ini ra'aital ladzi yukadzibu bihi terus bapuran nuboga indung cik sama main yatim atuh muyakeun indung deh eh ah teteh boleh main tapi mam heulanya membawa super mie bekah si mama kita perberan eh ah nih eh kapaya nih ah nih oh kurang tersebut <laughs> Pernah jadi orang hebat, membawa sikap terhebat, makanan terlejat, lalu mah sawah bagi si maut isu, udah umur mata apa? Ah entah mama merido, dah. Memang si maut, bisa berapa kali ku mama diwafat sekali tuh mah oh mama daek ke tapi asup neraka gara-gara tuh benar di embung embung sih ya. sok daek ke tapi tuh mah kengengengen <laughs> pak satu sendok nah habis semua pak disimpan di di deh jadi deh isukna beda di carana mau sabun odol sikat mah ya mah nah mau bikin sabun seberapa kali mama ngamalian epi gabruk deh namun itu pun tak akan terbayar tapi ketika Allah ridho dengan ridho orang tua apa yang kau inginkan bumi akan diwariskan kepada orang soleh kembali baca Quran kembali tegakkan sholat ibu akan tersenyum lalu bagaimana Ustaz kalau orang tua saya sudah tidak ada kirim doa setiap detik kita ingat karena mereka menunggu doa-doa anaknya yang soleh ibu melayani jadi bicara peningkatan kinerja melalui pembinaan ahlakul karimah belajarlah melayani bagaimana ibu melayani anaknya karena masyarakat anak para pemimpinnya setuju yang utama belajar kepada Rasulullah tentang akhlak melayani oh benar hiji Rasulullah menggaduh acuk suek kaputan sorangan uih wengi di pengawasan taranya ganggu bojo Assalamualaikum khas ah, suara Rasul mah Assalamualaikum tilu kali itu dibuka bobo di teras sugahan sok ngambek apa di Ustaz Evi hanya kau contoh udah balik ngaji di kuningan mau apa ya? di daharna puerbo peyungnya di kuningan ya, capek budakna opat itu nikum eh panon menging jadi nikum ada CPM juga Lep gue sare jika Rasul kapaksa di teras Harita Aisyah Rasul kabukakan mah di dibuka Rasul bilangnya ya kumairo ngenahin ke pemajikan teh ahlakna melayani nah. na ngaran nyebut ngaran syatentin modal kekojoran aing dua jam gini kali banget ibu bungkul kebosan sih hati orok nolor wae yang disarikan ke udang-udang Aing teh balik ngaji, lain balik di dugem, beren mau nabi na ustad eh begitu. Terus belanya jadi ya Humairah. Langsung maafkan aku yang minta maaf di majelis banyak pertanyaan. Ayat tuh pas ya. Langsung Rasulullah sopan melayani istrinya istri nage sopan ke Rasul teman temanggil ngaran sete eman musuh wae wantar sete ya. tapi kan ya Rasulullah sok amalkan ku ibu melayani suami balik ngaji di dia datang di mana lah ya Rasul, pasti cabok jangan ngaji di mana jadi sasaran yang tong gitu atuh bu beb ah, suka kudu ayah ngaji nih ngaji teh kudu ngaji nih terus Rasulullah tanya Aisyah melayani balik jumahan panggilnya teh manis Oh, ibu-ibu kamu awal bulan nih balik di Borma nih setelah salah gula diasupkan karena uyah uyah diasupkan tiada ini salaki kecai salaki jadi asa oralit atau Rasul ngamak teh ente hmm, belanya seri Aisyah nah lebay datang Ya Rasulullah, bagaimana teh manis buatanku? Rasul bijaksana ngejawab teh. Alangkah indahnya kalau air ini kita minum berdua. Untuk bahasa Ustadz Epi mas, teng teng, tahan usia. Ya tahan daging jadi. Kuliah we di Tata Boga, yang cai kesalah kiasa oralit. Koplok, menit ya. Kalau kali kakolot mana? Kurang aku Bogoh kene. Oke terakhir, pertanyaan sederhana. Ibu hoyong gaduh caroge jika Rasul hoyong Amin. Asli nak? Benar? Kepede. Ibu cara caranya juga langsung. Sese benar. Alapan ketiga Aisyah kan. Oh, yang salafi juga Rasulullah. Kelakuan juga malampir. Cerewet. Selagi nepi kabegang. Setruk. Tipes. Kembali radio ge di mata. Wah, Biji mangsa mau Ustaz, buka pemajikan cerewen, kesal jebek kami dialungkan ke sumur, untung DF. Cuma pak, bubuk bujurna. Tapi hari cina kerti bubut ke jero sumur, kayak nu kibar ke jero sumur, Nah pemajikan aing jadi kunti, kunti kasinggung. Nah pemajikan mana, aing mah kunti, itu pemajikan mana dihanap, nah mana hibar, gandeng yang cerewen kudu syukur gaduh bojo cerewete minimal di Imam maya kunti nah eta kuntina ay kunti teh jurik awewe jurik laki kunta tungtungna si bapak stres mawat, dan dilayani na tengenah ku pamajikan nana. saat stres aing mending mawat jeung kieu mah mawat si ibu karasa si bapak nangis tubuh naik elektunan dina undangan hajatan babaturan anak nyanyi kehilangan Oma Irama bari kalau sudah tiada bari cerik deketan yang nyanyi mau tisu kenapa cinta kenapa tisu laku karena cinta tidak pernah kemarau bu saya lihat ibu nyanyi kehilangan ini pakai perasaan ingat kasih bapak ustaz kalau ke ayana cara dilayani dicarikan di bawah dari sebuah karena ibu mah janji mau kawin deh sana bobo Ustaz Abi mah janji mun maot disumpah gitu ke budaknya geus amanah yang dikubur deket si bapak menebus rasa bersalah sangaran bisa ngobrol beureum. cerita si ibu maot dikuburkan beres cakin acan kati goblok ngilu deh, kok akhirat. Bayang itu balik mah. peningkatan kinerja melalui pembinaan ahlakul karimah teh kudu bener dibingkai dirangkai inna nahnu nuhyi mauta wa naktubu ma taqaddamu wa akharuhu pakade <laughs> pansiun asa asa ayawe juga Ibrahim disebut teh karena hade kerja di pemimpin melayaninya melayani manasik melayani dengan air jam-jam seperti hajar melayani Ibrahim dengan pengorbanan anak maka disebut barokah banyak nu tadi ibadah tuntai batun warubun gopur mah mun iman jeung takwa subutul khair bakal anger kehadiranna bakal jialatul khair urang eureun ge pemasoli oh, ala Muhammad disebut we jadi nu kuat di dunia mah lain gunung dan gunung oleh ku besi besi oleh ku seuneu seuneu oleh ku cai cai oleh ku angin angin oleh ku tukang sate kagak we ku tukang sate mah tukang sate elehna ku tunuh tunuh eleh ku sare sare eleh ku maot maut eleh ku kahadea mantan mudah-mudahan program sosialisasi investda dan PTSP ini menjadi sumber bibit wit berkahna kuningan berangkat dia doakan para pengusaha masjidnya tolong dibereskan jadi nungguan perizinan candere sarolat duha maca Quran jadi barokah walau anna ahlul kuro, aman wattaqau la fatahna barokatimina sama iwal makanya Allah waduh lamun kurang iman yang takwa berkahma datang sorangan mau orang macuana karena Allah pasti menang oleh sok Pak Kadis selamat bertugas mudah-mudahan Pak Bupati kembali memimpin sambut Agim guru saya tetek sholat subuh berjamaah karena rezeki mana sholat asli nah rezeki mana sholat sholatlah sebelum disolatkan ke masjid lah sebelum di ke masjid kan Salatlah di belakang imam kau salat dan disolatkan di depan imam. Bukan kesibukanmu yang menyebabkan kamu lalai. Bukan salatmu yang menyebabkan kamu jadi sibuk, tapi kesibukanmu yang menyebabkan kamu lalai dalam salat. Setuju? Maka salatlah. Kampanyekan salat. Ku salat. Salat mah mukjizat hiji Di Bandung perangking motor, briges yang monrek jeung ekstasi. Tang tang tang samurai harurung. Ku polisi teu beres kadon beak pelor. Geus ku salat wudhu sholat di tengah nugelut rumah komen, bubar anjing yang sholat jadi mulai masalah sholat beres saya menang penghargaan di wali kota menoreh perdamaian dengan hanya satu sikap sholat wasta'inu bisobri dan tempat dia jadi tempat sholat di samping tempat kurang melayani masyarakat genah betah dina ibadah berat berat dina maksiat kaci itu melikopea sakit wa eh tomat, eh putih tamat euy kayak panjang jalan ke pecet, hampura tuh bisa panjang, bisa nggak belum macet. Tugas saya di Kawalu pada Isa, mudah-mudahan Kapujeng, Kawalu, ayah dikasih Kawalu. Terus di nanti, kayak panjang jalan ke pasar, mau di panjang mudah-mudahan candahan. Langsung di pondok atau karya sekali ke kuningan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandinya aja, ceramana dari panjang-panjang sampai di onang. Nah Ustaz depannya tuh Ustaz tahan tuh seberapa jam. Emang tahan? Masih tahan? Egois, ibu tahan, saya mana tahan. Kasih ke pondok, kasih ke panjang, pak di di itu rek pondok rek panjang, apalah amplop nama sakit. ya ya ya, cindera mata ya. TKB salam kudu dijawab. Hati-hati, ilmu ya, Robi Jini Ilman. Salam ke kuburan, perlu dijawab tuh. Assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Perlu jawaban tuh. Lompat aslinya. Oh jawaban mah sok murid yang bulu punuk, tapi emang geus dipurun. Dua salam nasolat ayat teu makmum lebay keur imam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek makmum teh waalaikumsalam. Naon pesana teu salam guru dijak. Akibat sholat, Assalamualaikum. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Lah tuh kagok lah. Tate kabeh doa ngangkat leungeun. Aya oge doa teu ngangkat leungeun, tapi ngangkat suku. Doa naon? Doa suku ke WC. Doa suku ke masjid. Bener? Ilmu ya. Aya dia ngadoa teu ngangkat leungeun, teu ngangkat suku. Doa sare eh di ngadoa teu ngangkat leungit teu ngangkat suku tapi anu ngangkat doanyin orok kayaknya ayahnya ngadoa ngangkat leungit teh jika jumba ya doa nu ustaz doa mun ceramah geusan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh